Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ibu-ibu muslimat pengajian muslimat Al-Hidayah dan penggemar radio Al-Hidayah rahimakumullah. Pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat afiat, insya Allah selalu zahir dan batin kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ini zahir niku apa Bu? Nek zahir niku rezeki apa? Nggih teh niki. Rezeki zahir niku teh, kacang, itu rezeki zahir, roti. Nah, ini rezeki batin. Ah, zikrullah, pengajian, ngeten ta? Kesehatan gitu rezeki batin. Nah, oleh karenanya kita apabila ingin mendapatkan rezeki Allah taala sing jenenge batin. Wong nek mangan niku mangan tiwul, nek awake seger sehat niku nikmat mboten? Nikmat. Supir becak teng balapan niku turu ngiler ngimpine bidadari, Bu. Saking nikmate turu niku. Ngoten. Nikmat karena nikmat batin itulah sehingga seseorang yang bisa dikatakan hidupnya pas-pasan itu merasa kaya. Amargi napa? Nikmat batin dia dapatkan. Belum tentu para pejabat elit presiden, menteri, gubernur dan wali kotanya mendapatkan kenikmatan seperti itu. Nah, kenikmatan zahir itu tidak bisa dikatakan bahwa dia mendapatkan kesuksesan, dia mendapatkan kenikmatan hanya hanya dikarenakan dia adalah orang yang kaya. Maka para aulia Allah, para wali ini kungge, Para wali itu dia mendapatkan kenikmatan zahir dan batin. Para aulia Allah taala niku meskipun zahirnya merasa pas-pasan tapi urip urip pinggih nikmat Gih duwe bojo. Teng pundi bojone? Teng Muslimat N Al Hidayah NU Al Hidayah. Solawatan gih seneng. Kan ngeten. Zikir-zikiran gih seneng, berjanjian gih seneng. Nyaman, adem, ah, ayem. Sing boten nyaman, sing boten adem, boten ayem. Krungu krungu krungu berjanjian ora enak. Ah ngeten. Krungu-krungu tahlilan, apa niku? Bid'ah, ora ah, enak. Krungu napa-napa niku mboten enak. Atine niku kem kemrungsung. Atine niku gersula. Tidak bisa menikmati hidup dengan seperti apa adanya. Moko para aulia Allah Subhanahu wa taala, para wali Allah itu dikatakan ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum Ya Zenun Enak. Dados wali Bu, nek dados wali niku apakah wali itu identik dengan karomah atau Ustad? Boten. <coughs> Wali Allah itu tidak bisa diidentikan dengan keramat. Sing jenenge wali niku boten tentu keramat. boten tentu keramat. Sing jenenge keramat belum tentu dia wa, wali. Tiang duwe keris wali. Wali apa? Wali kota. Ora, bukan begitu. Identik wali Allah niku sing tiang-tiang sing istiqomah niku lho, itu wali Allah niku. Kados Mas Agus nih Masya Allah niki. Istiqomah teng al-hidayah ta? Nah niku keramat. Kados ibu-ibu teng mriki niku karomah. Mendapatkan karomah dari Allah amargi napa? Istiqomah teng pengajian. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu luweh apik katimbang sewu keramat. Nek wong keramat niku bisa jadi karomah itu kemuliaan, bisa jadi karomah itu merupakan kelebihan yang diberikan oleh Allah taala sifatnya istidraj, penghinaan. Dados ngoten. Kadang-kadang kita masih berpikir bahwa nek boten karomah niku boten boten wali niku. Ampun ngaten. Para aulia Allah taala Ibu niku para wali niku nek disebut wali niku boten arep. Niku para wali. Wali Allah, wah niku ngrungsu ngatine boten enak. Niku para wali Allah. Tapi nek bukan wali Allah disebut wali nopo disebut ulama niku seneng. Ah niku tondo-tondone para wali atau bukan wali itu adalah ditandai dengan dengan cintanya dia dengan dunia dan pangkat, cintanya dia dengan sebutan orang dan lain-lain. Kemudian yang penting bagi kita semua saya pernah mendapatkan cerita tentang karomah daripada Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid Pasuruan itu. Pernah didatangi tiga pemuda. Pernah didatangi tiga pemuda. Dari mana Ustaz? Dari Bondowoso. Ibu-ibu kertas nggih Bondowoso nggih? Nah, Jawa Timur. Datang dari tiga pemuda dari Bondowoso ke Pasuruan tidak dalam keadaan puasa niku pas bulan puasa roh Maldon. Tidak dalam keadaan puasa. Dari Bondowoso berangkat jam 7 pagi sampai Pasuruan kira-kira jam 12 atau jam 1 siang. Tidak dalam keadaan puasa, padahal di siang hari bulan puasa. Kan wajibin apa? Puasa. Lalu itu kan musafir Ustaz. Musafir itu orang puasa tidak tidak tidak tidak tidak, tidak berpuasa, diperbolehkan tidak berpuasa apabila dia berjalan dari kotanya sebelum dia keluar kotanya dia sudah dia sudah berbuka dia sudah apa namanya berbuka puasa sebelum datangnya subuh. Seperti misalnya saya keluar kota dari Solo ini sebelum waktu fajar, sebelum waktu subuh saya sudah boleh keluar kota. Saya keluar kota dari Solo ini sebelum waktu subuh, saya berbuka puasa di, di luar kota. Niku boleh. Misalnya saya mau pergi ke Surabaya, berangkat dari rumah kira-kira jam pinten jam telu jam 3 pagi. Jam 3 pagi saya keluar sampai ke batas kota Solo, sampai kira-kira di kota Sragen ngeten. Itu saya datang waktu fajar subuh. Maka di kota Sragen itu saya kemudian berbuka puasa. Ya mboten napa-napa, silahkan. Yang penting adalah sebelum dia keluar dari kota tempat tinggalnya, sebelum waktu fajar datang, sebelum waktu subuh dah datang. Tiga pemuda ini kemudian datang ke Kiai Hamid Pasuruan sampai di Pasuruan kula nuwun Pak Yai. Kuwi monggo, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Monggo pinara mang anu nggih penggah riyen. Duduk mereka bersama dengan Kiai Hamid Pasuruan. Lalu Kiai Hamid berkata sama istrinya, "Bojoku, Maimunah, nggih anu no wedang teh kangge tiga pemuda niki tamu-tamu kula niki. Ampun Pak Yai niki bulan puasa dengan nah, mboten poso to? Lah ngerti. Amar Amargi napa? Ini para aulia Allah taala seperti Kiai Hamid, Kiai Hasan Minhad, Muhammad Khalil Bangkalan, orang-orang yang istiga, istigama. Mboten pedot solate, Mboten pedot zikirnya. Sama Nabi Gandrung, cinta karo ulama. Nah niku karena sebab dia mereka adalah orang-orang yang gadok kali ulama dekat sama ulama, istigamah di dalam dia melakukan ibadah kegiatan syariah, nah, sehingga dia kemudian menjadi para wali ya Allah. Enak terus wali Allah. Dibenci orang orang benci. Dimaki wong moten maki. Difitnah nggih mboten menfitnah niku para wali. Diserempet becak niku alhamdulillah. Ngoten kok. Coba ibu-ibu diserempet becak ngomal-ngomel. Kenapa? Karena kita adalah orang yang tidak sabar, boten istiqomah. Coba ini ibu istiqomah insya Allah di pengajian muslimat al-hidayah insya Allah. Datus wali Allah. Sing diharap-harapkan ibu dunia akhirat insya Allah akan dikabulkan hajat hajat kita. Di dalam pengajian kita sore hari ini saya akan memberikan sedikit pengertian al-khisalul fitroh. Nah, coba ini al-khisalul fitroh memang diamalkan. Di antara waliullah ini juga ter, termasuk orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasul, mengamalkan sunnah Nabi. Orang kalau sudah mengamalkan sunnah Nabi, istigamah mengamalkan sunnah Nabi, sampai dikatakan mata karraba ilayyal mutakarribuna bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah seseorang hamba yang mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala itu dengan mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang sunnah sampai saya cinta kepadanya, kata Allah. Fa'idha ahbabtuhu apabila saya cinta kepada hamba itu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Saya akan menjadi telinganya tatkala dia mendengar. Wa basarahu allati yubsiru bihi. Saya akan menjadi matanya ketika dia melihat yabtishu Saya akan menjadi tangannya saat dia mengambil. Saya akan menjadi kakinya ketika dia berjalan. Artinya bukan Allah itu datus mata. Allah bukan menjadi telinganya. Maknanya adalah Allah berikan kelebihan pada mata. Allah berikan kelebihan pada telinganya, Allah berikan kelebihan pada tangan dan kakinya. Artinya para aulia Allah Ta'ala kalau mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan sunnah Rasul, maka Allah berikan kelebihan kepada hamba tersebut. Dengan segala macam kelebihan. Yang pertama, sunnah Rasulullah yang diarani khisalul fitrah. Khisalul fitrah ini kenapa? Tips-tips seseorang supaya menjadi orang yang suci. Nah. Khisalul fitrah tips-tips seseorang ingin menjadi orang yang bersih, suci zahiri. Nek awak ini ku zahir suci, bersih, resik, insya Allah batinnya re, resik. Diawali dengan zahir dulu bu. Kelambine putih, menandakan bahwa hatinya bu putih. Ngaten. e putih menandakan bahwa hatinya bu putih. Orang kelihatan dari segi zahirnya ini senyum sama orang. Niku ati ini napa? Se seneng. Unik oh, ngoten. ini napa? Kecut, susah mesti. Di Disapa wong, "Asalamualaikum." Salam. Nah, niki enten masalah mesti niki. Gitu. Nek tiang, Masya oh, Allah, Alhamdulillah, pripun kabaripun, sehat saya saya nggih, Alhamdulillah. Niku atine se seneng. Enak, eh, mboten seneng, ah tek tok mboten seneng. Mosok tiang niku seneng terus. Mesti anton ganjelan-ganjelan. Mangan niku nganggo sambel lah enak to, Bu. Nah, ngoten. Urip nggih ngoten. Urip niku nek enten gronjalan tek niku mboten apa-apa. Aja dipiki, aja dipikiri. Ben ra apa-apa. Yang penting kita berjalan dan berjalan, berjalan dan berjalan. Ada traffic light mandek, nggak apa-apa. Itu tetap kita berjalan nantinya. Yang pertama adalah khisalul fitrah adalah as-siwak. Siwak nu arane arane siwak nu kene. Siwak. Anu siwak kayu siwak niku. Kagene apa Ustaz? Nutuk. Nah, nutuk apa? Nutuk setan apa? Siwak ini digunakan oleh Rasulullah untuk menyikat giginya. Ketika dia akan sholat, ketika dia akan berwudu, ketika dia akan tidur, ketika dia bangun tidur, ketika dia mau ngaji, niku ngangge siwak. Siwak ini kata Rasulullah as-siwak matharatun lil fam wa mardatun lirrab wa matradatun lisyayatin. Sanjang Nabi dalam sabdanya, siwak ini bisa membersihkan mulut, mendatangkan ridhonya Allah, ngusir setan. Oh. Maka daripada itu orang kalau dia bersiwak, maka dia termasuk salah satu menjalankan sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siwakan bu, siwaknya siwak mboten sok sok sok sok mboten. Enten enten soroni siwak mboten ah, dengan niat saya berniat bersiwak untuk mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngoten. Ah. Siwakan terus lidahnya ah. Itu bersiwak. Siapa-siapa yang dia bersiwak, setiap kali sebelum dia sholat dan sebelum dia mengaji, maka katanya ketika dia akan menjelang meninggalnya, maka Allah akan memudahkan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah meninggal enak husnil khotimah enak tiang nek mboten uh, meninggalnya terus gelagap gelagap mboten pripun tapi tapi bu tapi pok dia masuk surga bersama dengan tabihnya. Nah, kan ngoten. Mboten enak. Orang kalau dia mengerjakan sunnah Rasulullah, maka dia insya Allah sing nuntun awake awake dhewe niku sapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mlebu teng gerbang sur gerbang surga pintu surga. Niku sing pertama adalah bersiwak. Siwak memiliki daripada beberapa hukum. Sing pertama hukum siwak adalah wajib. Wajib bersiwak apabila memang mulut kita ini berbau tidak bisa hilang bau mulut kecuali dengan siwak. Maka wajib. Atau mulut kita tadi ini ada darahnya atau ada najisnya tidak bisa hilang kecuali dengan bersiwak, maka wajib. Atau dinadarkan Saya nadar Ustadz, setiap kali saya akan sholat saya bersiwak, maka wajib siwaknya. Karena nadarnya yang dia ucapkan. Ini kucing pertama. Sing nomor loro bersiwak hukumnya adalah sunnah karena memang asalnya siwak sun sunnah. Mau tidur siwakan, sholat siwakan, ngaji siwakan. Ini nggak usah bentino siwakan, artinya ben menit siwakan. Ben menit siwakan siwakan. Cekel siwakan nih. Niku was-was deh okay. Siwakan tuh ada cara-caranya. Ketika dia mau sholat siwakan, Quran siwakan, taklim ngaji siwakan, ngoten. Melbu omah siwakan, keluar rumah siwakan, masuk masjid, keluar masjid siwakan, ngoten. Ada cara-caranya, Bu. Niku sing nomor loro. Sing nomor telu, hukumnya bersiwak adalah khilaful aula atau dikatakan makruh. nomor telu. Hukum bersiwak dikatakan khilaf, khilaful aula itu artinya menyalahi yang utama atau makruh. Makruh artinya Bu, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, kalau dikerjakan maka dia tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa. Niku makruh. Seperti apa Ustaz bersiwak itu karena hukumnya makruh? Seperti siwak apabila jaraknya atau kayu siwak itu terlalu panjang Bu. Lebih panjang daripada satu kilan. Siwak. Enten tiang niku nah, gadah siwak niku duawi ngoten. kantongi Siwake aja ngojo ngoten. Nah, ku makro Siwak lebih daripada satu kilan panjangnya. Terlalu panjang siwaknya. ini Niku ajeng siwakan pripun? Ngoten. mawon. Niku mak makruh. Ada yang mengatakan juga adalah siwak yang terlalu kecil, lebih kecil daripada empat jari. Nang sak menit tak siwake. Langsung kantongi. Nah niku siwak mak makruh. Ada ulama lagi yang mengatakan siwak dengan dengan jarinya sendiri. Meskipun jarinya kasar itu tidak boleh untuk bersiwak makro. Ada ulama mengatakan hukum siwaknya tidak sah. Seperti bersiwakan dengan jarinya karena jarinya kasar, mungkin dia adalah pekerja keras, bersiwakan ya. Buatan, buatan, buatan sah alias dinamakan mak makruh. Ini sin nomor telu, sin nomor papat hukum bersiwak adalah mubah adalah siwak seperti orang bersikat gigi biasa tanpa niat apapun. Niku mubah, boleh-boleh saja. Tidak mendapat pahala, juga tidak mendapat kendo dosa. Niku mubah, artinya mubah. Si nomor lima, haram. Siwak hukumnya bisa dikatakan haram karena apa? Apabila seorang wanita bersiwak dengan milik orang lain tanpa seizinnya, yang kalau orang lain yang mempunyai siwak tadi itu dipakai siwaknya dia marah Misal kula ke siwak teng mriki. Gitu. Terus Mas Ali sholat, Wah, ono siwak nganggur nih, Kula nggih mawon. Nah, begitu dia memakai siwak tersebut, di mana si pemilik siwak itu dia tidak ridho kalau siwaknya dipakai. Maka hukum dia menggunakan siwak tersebut adalah ha, haram. Karena dia gosop, barang gosop, barang gosop niku barang sing dirampas. Ya. Kan? Sing pertama, yang pertama adalah hukum khisalul fitrah adalah bersiwak. Sing nomor loro adalah hukum khisalul fitrah adalah al-iktihal, ngangge celak. Ibu-ibu bercelak kalau di malam hari atau di depan suami. Celaan, Bu. Celak jangan terlalu kandel, jangan terlalu tipis. Sing sedang-sedang sa, sedang-sedang saja. Ngangge celak niku digedruk-gedruk ngeten terus nawaitu sunnah ittiba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seleret nomor siji. Seleret nomor loro. Seleret nomor telu ngoten. Gitu. Mboten mau seleret. Yo ngoten. Kaya sapi wae. Ya, orang ngoten. Siwakan niku sing kanan nomor anu peng telu, sing kiri juga juga peng ping telu dengan cara siwaknya ditipiskan terlebih dahulu baru dia kemudian bercelak bercelak dulu okay? bercelak ditipiskan dulu celaknya baru kemudian dia memakai celak yang kanan tiga kali yang kiri tiga kali, yang kiri tiga kali ngoten nganggo celak niku sing sing, sing pripun Ustaz celak ismit batu ismit ismit hitam ismit hitam itu batu ismit hitam itu adalah bagus untuk yujlil basor Kata Rasul untuk menerangkan mata. Celak itu bagus untuk menerangkan mata. Orang kalau matanya kadang-kadang rabun, kadang-kadang nek wis duwe yiswa niku tuwa terus enten apa? Gangguan penglihatan ta, Bu? Nah, itu coba dari mulai detik awal ini ibu-ibu memakai celak insya Allah dengan itibak Rasulullah terang matanya. Terus dipakai untuk ngaji. Ojo nonton telenovela. Nomor niku gambar-gambar majalah-majalah yang tidak pantas untuk dilihat. Boleh ibu-ibu nonton televisi itu boh, boleh-boleh saja. Namun acara-acaranya ya dipilih tuh Bu. Kita gitu, itu diantaranya. Juga ada hukum, ada usaha zahir, ada usaha batin. Kemudian yang selanjutnya adalah diantaranya izalatu sya'ril ibti. Yang nomor tiga adalah khisolul fitrah, menghilangkan rambut ketiak Nah, menghilangkan rambut ketiak ini dikatakan nulir rajuli anatfu walil mar'ati al halku. Dikatakan bahwa disunahkan bagi laki-laki untuk mencabut bulu ketiaknya dan disunahkan untuk kaum wanita untuk mengerok bulu ketiaknya. Kalau bulu ketiaknya sudah lebat, hutan belantara, terlalu banyak, nah itu sunnah untuk dihilangkan, tapi jangan di depan orang. Ngaten, sunnah Rasul. Nah, sunnah rasulnya nyabuti depannya orang lain ya, bukan sunnah Rasul. Sunnah Rasul tetap dikerjakan sunnah Rasulnya, tapi juga dengan adab-adab tertentu. Yang lain juga diantaranya adalah termasuk khisolul fitrah adalah taglimul awafir, menggunting kuku. Menggunting kuku apabila kukunya sudah panjang digunting kukunya atau dipotongi kukunya dengan cara-cara yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah dengan cara menggunting kuku itu diawali dengan dikatakan yabda'u musabbahatil yumna ila khinsiriha thumma bi khinsiril yusra ila ibhamiha dikatakan diawali dengan sababah dengan jari telunjuk yang kanan sampai jari telunjuk, jari, jari kelingking yang kanan dan diakhiri dengan jari ibham. Jari ibham ini ku ibu jari. Dan terus ngeten, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, ibu jari. Niku sing kanan. Sing yang kiri diawali dari jari kelingking sampai ibu jari. Gampang tahu Gampang. Diawali dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, ibu jari. Yang jari kiri, jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari. Nah itu ya itu termasuk daripada taklimul adzafir yang disunahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikumpulkan dalam satu tempat kemudian baru dipendem, dikubur dengan membaca dua kalimat syahadat. Kenapa? Karena dikatakan oleh sebagian ulama barang siapa yang mencecerkan kuku dan rambutnya di dalam rumah maka di hari itu Allah mencabut barokah rizkinya. Oke, itu penting buat kita semuanya. Yang terakhir adalah di mana taklimul apa di ya, khisalul fitrah adalah memakai khidob atau memakai semir bagi laki-laki dan wanita namun jauhi semir hitam. Tidak boleh memakai semir hitam baik laki ataupun perempuan. Uannya sudah keluar, rambut putihnya sudah keluar, maka sunnah disemir dengan semir coklat atau dengan semir kuning atau dengan semir merah atau dengan semir oranye atau dengan semir biru monggo silakan tapi yang tidak boleh adalah biru coklat jambon hijau dan sebagainya ya jadi pelangi dengan catatan setelah ada timbul uannya kalau belum ada kelihatan uannya haram memakai siwak eh, memakai apa eh, semir haram memakai semir jadi memakai semir tersebut dihukumnya adalah disunnahkan apabila sudah kelihatan uannya dan boleh disemir tamun jauhi dengan semir warna hitam. Kecuali bagi wanita bu, bagi wanita kalau memang suaminya seneng kalau istrinya ini memakai semir hitam kelihatan lebih cantik, kelihatan lebih muda kan Orang kalau sudah kelihatan dia rambutnya uan begitu kan kelihatan tua tuh bu, lemprek bujuni. Ayangku, tambah tua, tambah tua. Mlebu kuburan wae ngono. Ya, maka kemudian suaminya mengatakan, "Lebih baik kamu semir saja dengan semir hitam." oh, Mas, tadi dari pengajian Habib Alwi tidak boleh pakai semir hitam. Boleh istri memakai semir hitam asalkan suaminya yang memerintahkan. Ngaten. Asalkan ada asalkannya. Ah, oh, ah, oh. Ya, asalkan suaminya memerintahkan atau ridho. Nah, Suaminya memerintahkan atau ri, ridho. Tapi kalau yang laki-laki tidak boleh memakai semer hitam kecuali untuk jihad visabilillah berperang melawan orang-orang musyrikin di medan laga. Saya kira itu ibu-ibu. Insya Allah mudah-mudahan karena waktunya sudah agak sore. Ya, ya sebentar lagi insya Allah mungkin dekat hujan. Saya khawatir nanti hujan turun agak deras. Ya. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum ditutup. Monggo, satu atau dua pertanyaan silakan Monggo. Yeah nek jungkatan ngoten nggih, nggih. ku niku pertanyaan sing atau bermanfaat untuk kita semuanya. Ibu ini bertanya bagaimana kalau memang orang perempuan itu kan rambutnya kan panjang. Rambut panjang sehingga kalau waktu dia berjungkat atau menyisir rambutnya itu kan pastinya ya orang perempuan itu kalau menyisir rambutnya ada yang brodol. Brodol sih brodol boleh Bu, cuman jangan sampai tercecer, usahakan kalau sampai tercecer nggih mboten napa-napa, mboten napa-napa. Cuman hanya saja ulama mengatakan kalau bisa disapu kemudian disapu. Kan ada setiap pagi kita nyapu, sore nyapu. Kebetulan kalau memang ada rambut cuman ada di kamarnya ketika dia menyisir begitu, masuk keluarkan dari sisirnya begitu, buang saja di sampah atau disimpan, kemudian nanti untuk dikubur kalau memang dia ingin mengubur bersama dengan potongan kukunya. Ngaten. Betul apa napa cuman hukumnya adalah khilaful afdol. Menyalahi yang utama. Kalau sampai tercecer niku khilaful afdol. Haram sih tidak, okay? Makruh sih tidak. Nah, sampun gitu, Bu? Eh. Ada yang lain kayak monggo nggih. Nggih. Ya. Bagaimana cara kita untuk belajar tidak membolimi orang baik di dalam masalah perkataan, perbuatan atau yang lain terhadap orang lain? Itu satu usaha dari seorang hamba Allah Ta'ala yang sangat mulia. Usaha hamba Allah Ta'ala yang sangat jempolan. Bila dia sudah punya satu etikat bahwa dia tidak akan mendolimi orang untuk selama-lamanya. Walaupun orang lain akan berniat mendoliminya. Wah ini ini luar biasa nih. Namun tipsnya bagaimana? Ibu Seseorang itu apabila benci, kalau sekarang ibu begini, ibu melihat ada orang lain, benci, ibu benci kepada orang itu. Ibu pas papasan begitu naik becak, nontok wong kuwi nyumpek hati, ya Kadang-kadang begitu. Karena sifat zalim itu bisa berarti hibah itu zalim. Menggunjing itu lah, membalimi. Ibu telah mengambil haknya karena ibu telah menceritakan sesuatu yang jelek dari orang itu terhadap orang lain. Misalnya, ibu AB membicarakan tentang kekurangan si C. Niku C niku mboten apik wonge niku. Goroan, bohong, nipu. Kalau sudah utang sama orang-orang bayar-bayar. Loh, ya. Kemudian dirasani, dia menceritakan hal ehwalnya si C ini kepada si B yang memang ada terjadi pada si C. Niku fit, niku as asmanipun ribah, menggunjing. Niku termasuk mendalimi. Nah bagaimana caranya supaya kita tidak mendolimi orang? Saya mungkin memberikan satu catatan kecil saja, bahwa ketika kita melihat orang lain itu kita kok benci. Ibu juga harus punya satu harus punya satu asumsi, harus punya satu pemahaman. Ketika ibu melihat orang lain itu benci, ketahuilah bahwa orang yang ibu lihat itu juga benci kepada ibu. Jadi ada timbal baliknya bu. Saya kok nggak senang lihat orang ini, kan ibu saja, Cinta itu tidak bertepuk sebelah tangan. Kebencian pun juga sama. Kalau ibu senang sama orang, pasti orang itu juga senang sama ibu. Ngaten. Saya ini cinta sama Mas Agus. Kenapa? Karena memang Mas Agus cinta sama saya. Saya benci kepada Fulan, karena memang apa? Karena memang Fulan benci sama saya, ngoten. Jadi ada timbal baliknya. Lah, Tips untuk kita tidak mendolimi orang adalah ibu katakan dalam hati ibu bahwa orang ini bagaimanapun juga dia adalah manusia, dia pernah berbuat baik kepada saya. Atau ibu mengatakan di dalam hati bahwa satu saat kalau saya benci sama dia, sehari ini saya benci sama dia, maka satu saat dia akan bermanfaat buat saya. Buat apa saya benci sama dia? Ngaten. Kadang-kadang Bu, orang yang kita benci itu terkadang dia memberikan manfaat yang baik buat buat kita. Memberikan manfaat yang baik buat kita. Sehingga kebencian kita yang sudah tertanam di dalam jiwa kita dari ini, kita ungkapkan, kita lakukan atau kita ucapkan, kita yang gelo. Kita sendiri sing gelo, kecewa. Kenapa? Karena satu saat orang yang kita benci ternyata dia bermanfaat buat diri kita sendiri. Ngerti ya? Ya, saya kira itu. Jadi tips untuk supaya kita tidak mendalimi orang adalah dengan usaha tanamkan di dalam jiwa kita untuk cinta kepada semua hamba Allah Ta'ala. Dan yang kedua Bu adalah tipsnya adalah doa kepada Allah. Ya Allah hilangkanlah kebencian di dalam hati hamba. Agar supaya hati hamba ini cinta kepada sesama muslim dan muslimat. mukmin dan mukminat Al-ahya'i minhum wal amwat. InsyaAllah ngeten. Okay. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita insyaallah ilmu yang bermanfaat, berikan kepada kita insyaallah keberkahan, diberikan kepada kita insyaallah ketentraman hidup, diberikan kepada kita insyaallah rezeki yang melimpah ma'al barokah, dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, Dijadikan anak-anak kita min ahli Al-Quran, min ahli sunnah, min ahli ilmi wal khair, min ahli da'wah ilallah, min ahli taqwa wal asrar, min ahli al-anwari wal wilayah. Allahumma ya Allah jamilna wa ayyahum bis sihah tamah wal afiyatil kamilah. ولا تجعلنا وإياهم من أهل البؤس والضير إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين وبجودك يا أجود الأجودين وبكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم ampunkan semua dosa-dosa kita. Jadikan ibu-ibu muslimat al-hidayah yang hadir di saat ini ya Allah, kabulkan semua hajatnya, kabulkan semua cita-cita dan harapannya. Sampaikan mereka ya Allah ke Makkahil Mukarramah, ke Madinatil Munawwarah ya Allah untuk menjalankan ibadah umrah dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudara kita yang masih di dalam tanah suci Makkah yang belum kembali ke tanah airnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembalikan mereka ke tanah airnya dalam keadaan sehat wal afiat. Kau panjangkan umurnya dalam keadaan sehat Wala afiat. Kau berikan keberkahan di dalam hidupnya Kau berikan jadikan hajinya dan umrahnya adalah haji yang mabrur wa umrah mabrurah wa tijarah lan tabur wa ziarah makbulah dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua keluarga kita adalah keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dijadikan istri dan suaminya, pasangan-pasangannya insyaallah pasangan-pasangan yang menjadi dan saling memberikan haknya kepada yang lain. Mudah-mudahan orang tuanya dapat mendidik anaknya dengan pendidikan Islamiyah, pendidikan terbiah mustafawiyah dan anak-anaknya insyaallah dijadikan oleh Allah taala menjadi anak-anak anak-anak yang soleh, anak-anak yang diberikan hidayah, anak-anak yang mendapatkan ilmu, anak-anak yang menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada agamanya, berbakti kepada nusa dan bangsanya insya Allah dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka semuanya yang hadir ataupun yang tidak bisa hadir di pengajian Muslimat Al Hidayah ini mudah-mudahan Allah limpahkan kepada mereka semuanya insyaallah keberkahan rizki insyaallah dilimpahkan keberkahan rizki insyaallah rizki yang mendatangkan kita lebih cinta kepada Allah taala rizki yang mendatangkan kita lebih cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dapat mengikuti sunnah Rasulullah mengikuti sunnah dari para para aulia dan para ulama'nya dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sebagaimana Allah taala mengakhiri kita insyaallah dalam pengajian ini dengan penutupan Al-Fatihah. Semoga Allah Ta'ala pula insya Allah mengakhiri hidup kita insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggiring kita kelak fiyomil qiyamah insya Allah dituntun oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Jannatul Firdausul Ala bijiwari khairil bariyah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah jami'ah syamilah min khairati dunia wal akhirah وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة